terang saya pada hari ini cukup senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mengantar anak didiknya, yang mengantar buah hatinya untuk mengikuti bintang belajar national competition. Semoga anak-anak didik kita, semoga buah hati kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anak kita, semoga anak didik kita bukan saja menjadi orang-orang yang pintar secara sains, secara ilmu pengetahuan, tapi juga ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dalam jiwanya. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah jazakumullah khair untuk teman-teman di bidang pelajar yang sudah memberikan fasilitas untuk generasi muda kita. Ini masih SMP, tapi lihatlah lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang mereka akan jadi orang. Di mana kita sudah mulai melemah badan kita, mereka akan menggantikan kita, memimpin masyarakat kita, membawa umat Islam kepada arah kemajuan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sesuai dengan tema pada hari ini adalah bincang-bincang. Kalau bincang-bincang artinya ngobrol-ngobrol ini ngobrolnya secara besar seperti itu ya. Alhamdulillah kita akan bincang-bincang terkait dengan buku yang akan kita bedah, buku menuntut ilmu jalan menuju surga. Buku menuntut ilmu jalan menuju surga. Terus terang saya juga baru lihat wujud buku ini beberapa hari yang lalu. Uh, dan saya juga terus terang juga baru tahu ternyata dan ada buku yang ditulis oleh uh, Abu Fatih Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Setelah saya baca terus terang, setelah saya baca luar biasa faedah yang ada dalam buku ini terus terang. Saya kalau kemudian nggak dikasih kemarin, saya ke toko buku lihat buku kayak gini, mungkin nggak saya lirik. Tapi setelah saya dikasih, saya baca isinya terus terang luar biasa. Bisa dikatakan buku ini adalah Beliau sarikan dari kitabnya para ulama. Dan sebagaimana judulnya, judul adalah menuntut ilmu jalan menuju surga. Dan kemudian saya mendapatkan mungkin beliau banyak terinspirasi dengan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kebetulan saya bawa kitabnya yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Mifrah kalau bahasa bahasa itu eh, bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan artinya kunci. Dan adalah tempat atau rumah, sa'adah adalah kebahagiaan. Artinya apa? Kunci menuju surga itu paling gampang. Gampangannya gitu. Jadi sama juga dari judulnya juga terinspirasi nampaknya dengan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuntut ilmu jalan menuju surga. Betul walaupun dalam kitab Miftah dan Sa'adah Ibnu Qayyim tidak menyebutkan masalah ilmu saja, banyak hal yang beliau bahas. Tetapi termasuk hal yang paling banyak beliau bahas adalah masalah ilmu wa fadluhu wa syarafuhu. Ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Dan beliau menyebutkan ada 135 keutamaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Bayangkan 135-an faedah atau 135 sisi keutamaan seorang penuntut ilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Yang kemudian setelah saya lihat dalam buku ini, beliau peras hanya menjadi 20 keutamaan saja. Tapi secara umum kitab buku yang beliau tulis ini buku yang terus terang luar biasa kalau Bapak Ibu baca. Misalnya ditargetkan, ini kan bukunya dari cetakannya saja sudah kelihatan lux sekali. Kemudian dari kertasnya jelas dengan kertas istilahnya kalau kita bilang pakai bahasa Arab kertas tipi ya. Kertas yang kalau kita baca itu udah capek, bukan warna putih. Jadi kita baca tidak mudah capek. Kertas yang istilahnya premium kualitasnya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata buku ini sudah masuk cetakan yang ketujuh. Artinya apa? Buku ini benar-benar diterima oleh masyarakat luas. Pertama kali cerita tahun 2007. Kemudian buku yang kita pegang sekarang ini adalah cetakan yang ketujuh tahun 2013. Sudah tujuh kali turun cetak, dan kalau sekali cetak bukan satu dua biji, bukan 10, 20, bukan 100, 200, ribuan. Jadi ini menunjukkan bahwa buku inilah buku yang bermanfaat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini bisa diterima dengan orang banyak. Buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan pahala yang besar untuk penulisnya, menuliskan pahala yang besar untuk orang untuk teman-teman dari bintang pelajar yang membagikan buku ini cuma-cuma. Ya. Buku yang luar biasa. Dulu ketika sebelum memegang buku ini, ketika kita akan berbicara masalah ilmu, kita paling rujukan yang kita pegang, rujukan utama jelas, kitab minta dari sahadah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Atau kitab yang kemudian cukup Eh, sangat populer sekali yang ditulis oleh Bakar Abu Zaid Ilyasu Talibul Ilm. Ini sangat bermanfaat sekali. Dan saya melihat uh, Ustaz Yazid Jawas juga banyak terinspirasi dengan kitabnya Bakar Abu Zaid. Dan juga dalam bab di buku ini dijelaskan mengenai perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Kalau kita membaca perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu, mungkin kita bisa nangis. Begitu berat perjuangan mereka. Sampai Imam Malik dikabarkan, ketika dia akan mencari sebuah hadis, dia rela menjual atap dari rumahnya, kayu yang menjaga atap rumahnya dijual supaya bisa berangkat cari ilmu. Imam Abu Hatim Ar-Razi digambarkan tiga kali minum air kencingnya sendiri, bayangkan. Perjuangan begitu berat, perjuangan begitu keras. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya perjuangan berbanding lurus dengan hasil. Jadi dengan orang-orang zaman sekarang kalau kita lihat Orang zaman sekarang kalau mau ngaji misalnya gampang banget. Tinggal nyalain laptop misalnya, kemudian dengerin streaming radio, buka situs internet, kemudian uh, atau baca artikel, atau kemudian buka YouTube, atau buka YouTube dan lain sebagainya. Tapi apakah bisa menghasilkan para ulama seperti zaman dulu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa kemudian zaman dulu yang kemudian mobil belum ada, kereta belum ada, pesawat belum ada. Yang ada orang kalau mau pergi jauh harus naik. Naik apa Bapak Ibu? Naik dokar ya. Gak ada dokar zaman dulu. Naik kuda, naik keledai, bahkan jalan kaki. Tapi kenapa mereka bisa mengarungi samudra, menyeberangi lautan, kemudian melintasi sungai. Bahkan Imam Bukhari sampai melakukan rihlah ke berbagai tempat yang sangat jauh. Padahal belum ada pesawat, belum ada moda transportasi sebagaimana zaman sekarang. Belum ada internet juga. Kalau ada internet kan telepon dulu gurunya, Syekh kamu ada di rumah enggak? Kalau di rumah kita datang ke sana. Kalau zaman dulu enggak. Udah datang jauh-jauh misalnya dari Bukhara. Misalnya ke Hijaz. Perjalanan sangat jauh. Kemudian ternyata syekhnya enggak ada. Pulang dengan tangan hampa. Pulang dengan tangan hampa. Nah, kemudian memunculkan banyak sekali ulama pada zaman itu. Beda dengan zaman sekarang, di mana kemudahan banyak diberikan. Banyak ada kemudahan zaman sekarang. Mau belajar gampang, ada internet, ada buku, ada bedah buku juga gratis juga. Bukunya gratis. Tapi engkau yang datang ya ala kadarnya misalnya. Beda dengan zaman dulu. Jadi menunjukkan bahwa di sini juga disebutkan mengenai Bagaimanakah rihlah atau perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu? Dalam menuntut ilmu dan uh, eh, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad menjadikan bab tersendiri dalam dalam buku ini. Dan kemudian kita bisa mungkin mengambil faedah dari kitab yang ditulis oleh Abu Anas Majid al Bangkani yang judulnya Rihlatul Ulama fi fi Talabul Ilm Bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Dan ini kitab yang cukup bagus. Atau kemudian dulu sebelum ada kitab ini, sebelum saya menerima buku ini yang setelah saya baca cukup luar biasa, kita juga banyak bersandar pada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. maal fi tariq talab ilm yaitu bagaimanakah metode atau cara dalam menuntut ilmu dan kemudian kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin syarah dari Ilyatu Talabul Ilmi Dan ala saya sangat merekomendasikan buku ini. Buku yang terus terang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian mau meluangkan waktu sehari di target misalnya 10 halaman, Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Yang dengan faedah itu Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan secara umum ini buku yang cukup, yang sangat baik sekali. Kemudian sesuai dengan judulnya menuntut ilmu jalan menuju surga. Mungkin kalau kita ingat dalam sehari semalam kita membaca sebuah surat minimal 17 kali. Surat apa itu Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingat nama suratnya? Al-Fatihah. Dan Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah syahidnya. Tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Setelah itu apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingat ayatnya? Ada yang ingat? Setelah itu ayatnya apa bunyinya? Ada yang ingat? Masa semasjid lupa semua ini? Ghairul maghdubi alaihim walad zalim. Itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala al-mazlum walau zalim dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Karena Allah mengatakan wail maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka dikatakan mereka punya ilmu, dijadikan mereka sebagai umat terbaik di zamannya. Tetapi mereka tidak melaksanakan ilmu tadi. Walau dan mereka bukan orang dan kita diminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang Nasrani mereka nggak punya ilmu, tapi mereka beramal. Kebalikannya orang Yahudi. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu dan bisa mengamalkannya. Dan insya Allah buku yang ada di hadapan kita ini bisa sedikit demi sedikit menuntun kita agar tidak terjebak seperti orang-orang Yahudi dan tidak terjebak seperti orang-orang Nasrani. Karena dikatakan oleh Zakaria Al-Ambari, ilmu bila adab, ilmu bila adab, kanarin bila adab. Sebuah ilmu, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak disertai dengan adab, dengan etika, dengan sopan santun, sebagaimana ini difasilitasi oleh teman-teman di bidang pelajar, bagaimana dikompetisikan yang namanya matematika IPA dan agama sekaligus. Gak ada faedahnya orang pintar matematika. Gak ada faedahnya orang pintar ilmu pengetahuan alam, sains. Tapi dia nggak bisa sholat. Dia nggak bisa, dia nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Kayak kemarin mungkin lagi rame, ada salah seorang calon presiden kita yang disoroti ternyata nggak bisa wudhu, Bapak Ibu sekalian. Gak bisa wudhu. Bagaimana akan jadi imam bagi kita kalau wudhu aja gak bisa? kita. Nah, gak ada bedanya orang pinter matematika, pinter imam, gak bisa wudhu, gak bisa sholat, gak tahu agama. Nol besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya orang punya nilai matematika nilai 9. Dan agama itu ibaratnya faktor pengali. Kalau agamanya nol, Bilangan sebesar apapun kalau dikalikan nol, kira-kira hasilnya berapa Bapak Ibu sekalian? Hasilnya adalah nol. Nol gak ada faedah. Gak ada manfaatnya. Kita hanya akan mendidik anak-anak yang bisa kita banggakan di dunia, tapi akan hancur di akhirat nanti. Oleh sebab itu, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita Semoga anak-anak kita dan generasi kita dijauhkan dari sifat sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Inilah yang kita minta dalam sholat kita. Minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim wali, Bukan golongan orang-orang dimurkai dan bukan golongan orang-orang yang tersesat. Kembali ke perkataan Zakaria Al-Ambari. Ilmu bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab, tanpa etika, tanpa agama. Sebagaimana api yang diandai-andaikan bisa menyala tanpa adanya hatab. Ibaratnya api yang diibaratkan bagaimana mungkin yang namanya api bisa nyala tanpa adanya kayu bakar. Bisa enggak kira-kira? Kalau zaman dulu, nggak mungkin orang bisa nyalakan api tanpa kayu bakar. Mustahil, ini mustahil, mustahil sekali. Tidak mungkin yang namanya ilmu tadi berkembang tanpa ada landasan etika. Akan tapi sebaliknya, wa pun bila ilmin ka ruhi bila jismin. Sebaliknya juga ada orang punya etika, ada orang punya adab, ada orang punya kemampuan agama yang mumpuni, tetapi dia tidak punya ilmu. Maka sebaliknya ibaratnya sebuah ruh yang tidak memiliki jasa, tidak memiliki rasa. Dia akan terombang ambing kemana akan berlabuh. Dan itulah yang kemudian uh, mungkin mendorong para ulama menulis buku yang kemudian berbicara masalah ilmu. Khususnya ilmu agama. Bicara masalah ilmu, khususnya ilmu agama yang menjadi landasan bagi seseorang untuk meraih kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dia telah bagaimana salah seorang imam. Dia telah bagaimana seorang imam yang bernama Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas. Mungkin ada yang tahu siapa nama dari ibunya Imam Malik bin Anas. Pertanyaan ini saya ajukan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang mengantarkan putra-putrinya untuk mengikuti kompetisi ini tidak berlaku untuk para ustadz-ustadz sekalian karena saya lihat banyak sekali ustadz-ustadz ini. Ada yang tahu nama ibunya Imam Malik nanti saya kasih hadiah. Ada yang tahu nama ibu yang memalik Bapak Ibu sekalian? Wanita yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita kita mengenal Imam Malik sebagai seorang imam, betul? Ya. Imam besar, imam Darul Hijrah. Salah seorang pemilik salah seorang imam madhab yang sangat terkenal. Imam Malik bin Anas. Ada yang tahu nama ibunya? Ibunya adalah orang yang lebih besar dibandingkan Imam Malik. Kalau Imam Malik adalah imam besar, ibunya adalah orang yang lebih besar dibandingkan Imam Malik. Buktinya apa? Buktinya Imam Malik tidak pernah melahirkan seorang anak yang lebih besar dibandingkan dirinya. Beda dengan ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang bisa membesarkan anaknya menjadi seorang imam. Maka dia lebih besar dibandingkan anaknya. Tapi banyak di antara kita tidak tahu siapakah nama dari ibu Imam Imam Malik. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian saya kasih hadiah Hadiahnya cukup menggoda nampaknya 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya juga akan berikan buku ini dan saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian hidupnya berkah, umurnya panjang dan kaya raya, anaknya soleh dan soleha. Masya Allah, luar biasa. Jawab pertanyaan saja, ibunya Imam Malik. Ada yang tahu? Tidak berlaku untuk para asatid. Kalau asatid kalau tahu ya wajar. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Kalau gak ada yang tahu ya sudah tak simpen nanti aja. Gampang aja ibunya Imam Malik ya Ummu Malik. Ya. Ibunya Imam Malik siapa? Ummu Malik, ibunya Malik jelas. Ya. Dia adalah seorang ibu yang begitu besar jasanya. Seorang ibu yang kemudian anaknya sendiri pun tidak lebih hebat dibandingkan ibunya. Ketika Imam Malik diutus oleh ibunya, diperintahkan pergi oleh ibunya untuk pergi menuntut ilmu. Setelah selesai menghafal Al-Quran di usia muda, ibunya langsung memerintahkan Imam Malik pergi pergi pada seorang ulama yang bernama Rabi'ah. Ada sebuah perkataan yang begitu besar kalau kita cermati. Perkataan yang begitu begitu indah yang menunjukkan atas kebesaran jiwa seorang ibu. Yang menunjukkan atas pemahamannya sebagai seorang ibu. Bahwa ini ibu bukan ibu yang biasa, bukan ibu biasa. Ibu yang luar biasa ketika beliau mengatakan idhab ila rabi'ah pergilah engkau kepada rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi ambillah dari rabi'ah adabnya etikanya sopan santunnya akhlaknya sebelum engkau belajar ilmu agama dari dirinya jadi apa Artinya orang pintar harus dilandasi dengan agama. Jadi tanggung jawab kita sebagai bapak ibu, sebagai orang tua, sebagai wali murid, sebagai orang tua didik, bukan mendorong anak kita pinter untuk les saja hari ini les IPA, besok les IPS, besok les matematika, besok les seni, besok les olahraga, lima hari sebulan untuk les saja. Lalu jadwal untuk ngaji kapan? Jadwal untuk ikut TPA kapan? Kalau sibuk orang tua nggak bisa nganter ke tempat pengajian, ke tempat TPA, setidaknya bisalah kita mendatangkan ustadz ke rumah, ngajarin TPA mulai dari ikra, ngajarin baca tulis Al-Quran. Kalau sudah bisa, belajar sedikit-sedikit ngajarin bahasa Arab. Kemudian ngajarin bagaimanakah cara sholat yang baik, cara wudhu yang baik, itu perlu. Sebagaimana saya katakan tadi, sepintar apapun orang, sebesar apapun nilainya, sembilan IPA, matematika sembilan, juara olimpiade matematika, juara olimpiade IPA, sampai dikirim ke Singapura, sampai dikirim ke Jepang, sampai dikirim ke Jerman misalnya. Tapi sholat saja nggak bisa. Tapi kalau sama orang tuanya bentak-bentak marah-marah, dipanggil sama orang tuanya sibuk. Apalagi zaman sekarang, anak kita zaman sekarang sudah sibuknya beda. Bukan sama temannya, tapi sama sama hatinya. Sehingga jangan heran kalau zaman sekarang banyak orang yang kok koyok-koyoknya waras, kok rodo-rodo, semua rodo-rodo edan di kamar sendirian ketawa ketiri, di, di kamar sendirian nangis, gak ada angin, gak ada hujan, bahkan sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Mulai kehilangan akal sehatnya, Bapak Ibu sekalian. Ini miris sekali Bapak Ibu sekalian. Artinya pak Ketahanan mental anak kita zaman sekarang sudah mulai berkurang. Buktinya apa? Kemarin pas pemilihan legislatif banyak tiba-tiba orang yang kemudian gila mendadak. Bukan sanaknya saja yang gila, tim suksesnya juga ikut gila. kayak Dua hari yang lalu saya baca KR, tim sukses sebuah seorang caleg, calegnya itu gagal, yang gila bukan calegnya, malah tim suksesnya. Ini menunjukkan kelabilan emosi orang pada zaman mulai Termasuk kita harus hati-hati kalau kita bawa anak-anak kita dengan hati itu hati-hati. Karena itu berpotensi mendorong percepatan ketidakstabilan anak-anak kita. Buktinya apa? Tak kasih contoh beberapa bukti. Kalau kita lapar Bapak Ibu sekalian, pas ngaji lapar. Alhamdulillah pas ngaji di depan kasih snack Bapak. Kira-kira kalau kita lapar kita ngapain? buka otak seneknya, ambil seneknya, kalau ada plastiknya dibuka dulu, baru dimakan sini bismillah. Iya enggak? Ya artinya lapar makan. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian habis lapar serat ya haus. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan apa kira-kira? Ambil minum, buka otaknya, ambil uh, minuman gelasnya, ambil sedotannya, dicoblos, eh, dicoblos, kemudian baru diminum bilang bismillah. Kalau bapak ini pas kajian tidur, pas kajian ngantuk, kira-kira kalau orang ngantuk itu orang yang normal, orang yang wajar, itu kira-kira kalau ngantuk ngapain? Tidur. Pas lagi nyetir, ngantuk, minggir dulu mobilnya, tidur lagi di depan komputer ngantuk tidur, lagi uh, nulis di rumah ngantuk tidur. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, kalau lapar Bapak Ibu sekalian, bukannya ke warung, bukannya ke toko untuk beli makanan, untuk ngambil snack, tapi malah update status bagus sekalian. Lagi lapar nih, ada ini nggak ya? Orang lagi orang lagi haus zaman sekarang bukannya ambil air, buka kulkas, ke dispenser malah lagi haus ini. Orang ngantuk zaman sekarang bukannya tidur, malah ngantuk nih tidur dulu ya. Update status dengan model kayak itu. Orang galau zaman sekarang bukannya kegalauan tadi dia mencari solusinya, datang ke masjid, sholat, datang ke majelis ilmu, malah ada satu lagi galau nih. Menunjukkan kehabisan, Menunjukkan sesuatu yang tidak waras lagi dalam dirinya. Sudah menyisi hukum alam. Lapar ya makan, bukan ada status. ya minum, ah, haus ya minum, bukan ada status. Jadi, kembali ke masalah bahwa sepintar apapun seseorang, kalau tidak dipoles dengan akhlak yang baik, dengan etika, dengan agama, tidak dilandasi dengan semua itu, maka hasilnya adalah nol besar. Oleh sebab itu, sudah setengah perjalanan. Oleh sebab itu, para ulama seperti saya katakan tadi menulis kitab atau buku yang berbicara masalah panduan dalam menuntut ilmu. Panduan dalam menuntut ilmu. Dan kalau kita melihat di daftar isinya secara umum, karena saya merasa tidak perlu uh, membaca satu persatu kata per kata, karena insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah megang bukunya, bisa dibaca kapanpun, dimanapun juga. Kalau kita melihat daftar isinya, penulis membuka buku ini dengan mukadimah, mukadimah yang berbicara mengenai wajibnya bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim. Wajib tidak ada tawar-menawar lagi. Tetapi para ulama mengatakan wajib di sini adalah sifatnya masih bisa dirinci kembali. Ada wajib yang sifatnya ini. Artinya apa? Kita wajib mengetahui dan tidak ada tawar-menawar kita harus tahu. Contohnya, kita sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita yang merdeka, bukan budak, yang sudah berakal, yang sudah balik, sudah akil balik, yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, kita diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan sholat. Maka kita wajib di sini untuk mengetahui bagaimanakah tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi talabul ilm faridatul ala kulli muslim. Ini wajib sifatnya wajib ilm. Setiap dari kita wajib mengetahuinya. Bagaimanakah cara wudhu, cara sholat, cara tayamum, cara mengeluarkan zakat, terutama zakat yang istilahnya sifatnya umum. Kalau kita punya rezeki yang berlebih, kita akan umroh, kita akan haji, kita juga harus tahu bagaimana cara menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Jadi hukumnya wajib terkait dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Bapak Ibu sekalian kemudian karena sebagai kepala rumah tangga misalnya bapak-bapaknya diwajibkan oleh Allah untuk menuntut mencari nafkah misalnya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian punya toko di pasar, maka di sini Bapak Ibu wajib juga mengetahui bagaimanakah tata cara jual beli yang diperbolehkan. Jadi menuntut ilmu hukumnya adalah wajib pada perkara-perkara yang terkait dengan kewajiban yang harus ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian wajib untuk sholat, maka harus tahu cara sholat, cara wudhu, cara tayamum. Itu gampangannya. Dan para ulama mengatakan wajib dan itu adalah wajib kifahi. Artinya apa? Artinya kalau ada salah seorang di antara kita yang sudah memahaminya, maka hukumnya adalah ukur bagi kita untuk mempelajari bab tersebut. Misalnya gini, ada orang meninggal tetangga kita. Apakah orang satu kampung wajib dan harus tahu bagaimana cara memandikan, mengkapani dan menguburkan mayat? Tidak. Kalau ada orang yang sudah tahu di satu kampung tadi, satu RT tadi, maka tetangga yang lain sudah gugur kewajibannya untuk mengetahui bagaimana cara memandikan, cara mengkapani, dan cara menguburkan mayat. Dan lain sebagainya itu sifatnya wajib Al-Kifai. Jadi di mukadimah di sini Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad memberikan sebuah pembukaan terkait dengan kewajibannya seorang muslim untuk menuntut ilmu wajib hukumnya dan masalah wajibnya bagaimana sifatnya beliau jelaskan di sini wajib terbagi menjadi dua kemudian yang kedua Beliau masuk pada bab yang pertama adalah pengertian dari ilmu syar'i. Batasan ilmu syar'i itu apa sebenarnya? Dan batasan-batasannya apa? Dan bagaimanakah sumber-sumber yang bisa kita ambil untuk mengambil ilmu syar'i? Apakah kita mengambil ilmu syar'i dari Injil kah? Tidak. Apakah kita mengambil ilmu syar'i dari Taurat kah? Tidak. Apa kita mengambil ilmu syar'i dari kalau di Jawa namanya ada kitab macam-macam, kitab primbon, kitab Darmo Gandul, kitab Ketak Bengek dan sebagainya. Apakah dari kitab-kitab modern seperti itu? Tidak. Ada batasan-batasannya. Ilmu syar'i adalah yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Dengan pemahaman sahabat, para sahabat Rasulullah SAW dengan pemahamannya para tabi'in dan dengan pemahamannya para atba'u tabi'in. Kemudian di sini kemudian Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mulai masuk kepada bab yang kedua. Keutamaan bagi seseorang mempelajari ilmu syar'i. Dan di sini disebutkan ada 20 keutamaan bagi seseorang yang mau meluangkan waktunya yang mau berusaha payah untuk datang ke masjid, untuk datang ke majelis taklim, yang mau mengorbankan waktu, mengorbankan hartanya untuk mendatangkan orang-orang yang akan mendatang, yang akan mengajarkan ilmu syar'i kepada anak-anaknya. Jadi ada dua puluh keutamaan. Dan sebagaimana saya katakan tadi, beliau secara Beliau secara dengan terus terang beliau mengaku bahwa beliau mengambil faidah ini dari kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita bisa melihat di halaman 31. Di sini dikatakan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau menyebutkan lebih dari 100 utamaan ilmu syar'i. Dan secara umum ini disebutkan dalam kitab beliau Miftahu dari Sa'adah disebutkan 135 keutamaan ilmu syar'i yang beliau sebutkan di kitab Miftah dari Sa'adah di jilid yang pertama halaman 66. Dan beliau ringkas menjadi 20 utamaan bagi seseorang yang menuntut ilmu syar'i. Utamanya banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang yang datang ke majelis ilmu untuk masuk dalam surga. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang salah katorifan menempuh jalan menuju sebuah ilmu, maka balasannya jelas, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Siapa di antara kita yang mau dimudahkan jalan kita menuju surga? Semua di antara kita kan ngaco, saya ingin dimudahkan jalannya menuju surga. Syaratnya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Dia harus memudahkan, dia harus memaksa dirinya untuk datang ke majelis ilmu. Kalau nggak sempat gimana? Dia harus berusaha mendatangkan orang yang bisa mengajarkan dirinya mengenai ilmu syarat. Man salaka dengan kalimat man salaka Balang siapa yang menempuh suatu jalan. Para ulama mengatakan Salah satu rekod menempuh suatu jalan mencapai sebuah ilmu ada dua cara. Yang pertama adalah sulut tariqil hakiki. Menempuh secara menempuh untuk mendapatkan sebuah ilmu secara hakikatnya. Misalnya Bapak Ibu sekalian dari rumah dari rumah naik motor, naik mobil. Percayalah setiap tetes dari bensin yang kita korbankan untuk duduk di majelis ilmu itu akan menjauhkan kita dari api neraka. Percayalah, setiap tetes dari bensin yang kita korbankan, kita infakkan untuk menuju majelis ilmu akan mendekatkan diri kita kepada surga. Masalah salaka menempuh syarat hakikatnya. Tukang naik motor, naik mobil. Kalau jalan kaki gimana? Percayalah setiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan. Setiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan. Sejauh langkah itu pula, maka Allah akan menjauhkan antara Bapak dengan api neraka. Semakin jauh langkah yang kita langkahkan, maka semakin mendekatkan diri kita ke dalam surga. Man salaka tariqan Barang siapa yang menempuh jalan ke sebuah ilmu secara hakikatnya. Naik motor, jalan kaki, naik mobil, naik sepeda dan sebagainya. Dan yang itu adalah suluk tariqil maknawi. Menempuh jalan secara maknawi, bukan secara hakikatnya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika bapak ibu sudah datang ke majelis ilmu, lalu bapak ibu mencatatnya, mencatat faedah yang ada, mendengarkan dengan baik sampai rumah, disampaikan faedah tadi kepada anak istrinya. Habis sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, bapak ibu maju di depan, disampaikan ke jamaah masjid faedah yang didapatkan di majelis ini. Itu dikatakan suluh tariqil maknawi. Menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu secara maknawi bukan secara hakikatnya. Jadi bagaimana hukumnya ada orang datang ke majelis ilmu jauh-jauh dari rumahnya ke masjid sampai masjid kok tidur? Ada nggak orang duduk di majelis taklim tidur? Ada. Datang-datang jauh-jauh dari rumahnya sampai rumah sampai masjid bukan yang dengerin malah ngobrol sama temennya. Jauh-jauh dari rumahnya bukan yang dengerin malah update status misalnya lagi kajian Ustaz Bulan nih, asik kajiannya di Masjid bebas gitu. Bukannya dengerin malah ada kasus. Bukannya dengerin malah rumpi. Malah dibayar orang lain. Hukumnya gimana kira-kira? Insya Allah Allah akan tetap memudahkan dia, didekatkan dia dengan surganya. Kenapa? Karena di sini masuk golongan yang kedua. Ulum Torikil Hakiki. Dia telah mengorbankan waktunya. Dia telah mengorbankan uang yang membeli bensin. Mengorbankan keringatnya untuk mengayuh sepeda. Untuk berjalan kaki untuk datang ke majelis ilmu. Walaupun sampai di masjid, dia kemudian ngobrol sendiri, tertidur. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran pada diri Tapi ada baiknya kalau digabungkan antara suluk torikil hakiki menempuh jalan mendapatkan ilmu secara hakikatnya dengan cara datang ke majelis ilmu dengan kemudian mendengarkan dengan baik, mencatat, membagikan faidah kepada keluarganya, membagikan faidah di jaring sosial misalnya. Zaman sekarang dengan mudahnya orang mengakses jaring sosial. jadi HP-nya, dari tabletnya, kemudian membagikan pada orang banyak dan memberikan peringatan mau itu kepada orang banyak lewat akun yang saya. Lakukanlah. Dan inilah keutamaan orang menuntut ilmu. Walaupun ngobrol, walaupun tertidur di majelis ilmu, Allah akan tetap memudahkan jalannya dalam surga. Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahi alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang memiliki ilmu beberapa derajat. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? La yastawun, dia sama. Dan di sini Ustaz Abdul Qadir Yazid bin Abdul Qadir Jawa menyebutkan 20 keutamaan dari ilmu syar'i dan keutamaan dari orang-orang yang mempelajarinya. Kemudian kita masuk bab yang ketiga, bab kiat-kiat dalam meraih ilmu syar'i. Kalau kita mau dapat ilmu syar'i, harus ada kiat-kiat, harus ada tips, harus ada metode, harus ada trik-triknya. Kalau kita mau buka bisnis misalnya, kita aja berguru dulu kepada orang yang lebih senior pada kita, eh gimana sih cara buka bisnis ini? Bagaimana sih kita membuka usaha ini? Ya enggak kira-kira? Iya. Untuk meminam, untuk meminimalkan risiko. Lalu bagaimana dengan orang yang akan menuntut ilmu? Maka dia lebih berhak dan lebih utama untuk mempelajari bagaimana kiat kiat Kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini disebutkan ada 12 kiat, 12 tips agar ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan ilmu yang membuat kita semakin kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang membuat kita semakin sombong, semakin sombong tidak, ilmu yang bermanfaat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan ada 12 tipsnya. Tips yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Dan diakhiri dengan tips yang ke-12 yaitu mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Kalau kita mau ilmu kita barokah, dakwahkanlah. Caranya gimana dakwahnya? Dakwah zaman sekarang gak harus ngomong di atas mimbar. Dakwah zaman sekarang gak harus ngomong di depan jamaah yang banyak. Dakwah zaman sekarang gak harus tunggu jadi ustaz. Gak harus tunggu jadi kiai. Gak harus tunggu lulus dari UIN. Gak harus tunggu dapat gelar SAG, MAG. Ya. Orang mau dakwah zaman sekarang, paling saya banyak update status, update faedah, sebarkan orang lain sudah tidak Ada orang lain yang kemudian dia perilakunya menyimpang, kita belikan buku kecil, kita hadiahkan pada dia, sudah tidak Kita datang ke masjid, ada orang orang di pinggir jalan, kita jadi sholat, mas, sholat mas. Misalnya, itu sudah dakwah. Dakwah sangat besar cakupannya. Jadi kalau ilmu kita mau berfaedah, mau bermanfaat dakwahkanlah. Kemudian bab yang keempat adalah kiat-kiat menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis atau as-sunnah. Disebutkan ada beberapa kiat, ada enam kiat dan enam tips. Kemudian bab yang kelima adalah penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Orang mau menuntut ilmu, mau belajar agama, pasti ada penghalangnya, pasti. Yang namanya setan itu enggak enggak ridho, enggak suka kalau ada orang Islam belajar agama, itu enggak senang. Setan akan membisiki, mending kamu ke mall, mending kamu di rumah aja nonton TV sama anak istrimu, enak, adem, di masjid panas, Misalnya, setan akan membisikkan banyak sekali halangan, bisikan-bisikan jahat, bisikan negatif. Maka di sini akan disebutkan beberapa penghalang-penghalang bagi seseorang dalam menuntut ilmu. Penghalangnya apa saja? Disebutkan 12 penghalang dimulai dari niat yang tidak benar, niat yang rusak. Itu merupakan penghalang. Rusak yang paling besar. Dan yang terakhir adalah tergesa-gesa ingin segera memetik hasil dari sebuah ilmu. Ini termasuk penghalang. Ada orang belajar ikut daulah, ikut training, ikut seminar, seminar dai, seminar buat sebulan dua bulan, eh tahu-tahu sudah pengen jadi ustaz, pengen jadi ulama, enggak mungkin. sama tidak mungkin mustahil. Dan ini termasuk penghalang ilmu saya. Orang baru mondok setahun, dua tahun ingin jadi ulama, mustahil. Butuh proses yang sangat panjang. Dan ini termasuk penghalang. Baru mondok setahun, dua tahun, tiga tahun, sudah petanang petenteng. Sudah seolah-olah jadi imam jaru wa takdir. Bila mustahil Ulan, kemudian sesat. Pusat Ulan akhir bid'ah. Pusat apa namanya uh, macam-macam lah. Jadi seolah jadi seorang ulama dan datang dengan ulama alim hadis yang mengambil uh, mengambil pengkhususan pada jarh wa tahtil. Dan ini termasuk penyakit. Penyakit dan penghalang dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu orang yang di sana sibuk dengan untuk mengkafirkan orang lain, Si mengatakan bahwa ini bid'ah. cipulan Fulan bid'ah. Organisasi ini bid'ah. Yayasan ini bid'ah. Sekolah ini bid'ah. Sekolah ini sendiri sunnah. Yang sibuk dengan urusan-urusan tadi. Tidak sibuk dengan ilmu. Lihatlah. Bisa diuji. Bagaimanakah kadar keilmuannya? jadi ini termasuk pahala yang besar. Oleh sebab itu di sini Ustaz, dia jawab memasukkan ini termasuk penghalang dari 12 penghalang. Kemudian yang keenam, bab yang keenam adalah adab-adab bagi para penuntut ilmu. Orang yang belajar agama harus menghiasi dirinya dengan etika. Dengan adab, dengan sopan santun, apa saja adab-adabnya supaya ilmunya barokah, maka di sini disebutkan banyak sekali adab, adab dan etika. Kemudian bab yang ketujuh adalah mengenai penutup ilmu dan waktu luang. Orang ketika belajar agama pasti punya waktu luang. Ini penyakit. Terus terang waktu luang itu penyakit. Al-waktu kasai. Waktu dibaratkan pedang. tak tahu kata Jika kita tidak bisa mematahkan pedang tadi, maka kitalah yang dipenggal oleh pedang tadi. Ada dua pilihan. Dia yang mati atau kita yang mati. Kita yang menggal dia atau dia yang menggal kita. Itu saja. Dan waktu luang ibaratnya penyakit. Orang belajar ilmu, orang belajar agama itu harus bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Kemudian bab yang kedelapan adalah penuntut ilmu dan sholat tahajud. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menghias malamnya dengan sholat tahajud. Wajib hukumnya. Kalau ini ilmunya berkembang dengan besar, kalau ilmunya ingin barokah, wajib untuk sholat tahajud. Dan ini disebutkan mengenai penuntut ilmu dan sholat tahajud. Sama juga bapak-bapak jadi ibu-ibu sekalian. Bapak ibu yang memiliki anak didik, kalau ingin anak didiknya pintar-pintar, soleh dan soleha, tidak bermasalah, bantulah mereka dengan doa. Di sepertiga malam terakhir. Dengan doa yang wair. Doakanlah mereka. Dan itulah doa yang mustajab. Dan itu adalah bab yang ke-8 penuntut ilmu dan tahajud. Kemudian bab yang ke-9 adalah beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Orang ketika belajar agama, banyak sekali orang belajar agama, dia melakukan banyak kesalahan. Di, di sini disebutkan tujuh kesalahan. Dimulai dari hasad, iri dengki, kemudian berfatwa tanpa ilmu, kemudian sombong, kemudian fanatik kepada madhab atau pendapat atau fanatik kepada ustadznya. Kalau nggak ustadz gini ya enggak, kalau nggak ustadz saya ya enggak. Seperti itu. Kemudian merasa alim, merasa paling alim, kemudian senantiasa berburuk sangka, Kemudian senantiasa bertengkar, berdebat. Dan ini penyakitnya penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu yang sibuk dengan tujuh perkara ini, yakinlah ilmunya nggak berokah. Kemudian selanjutnya adalah bab yang ke-10 wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk membiasakan membaca kitab-kitabnya para ulama. Membaca kitab-kitabnya para ulama. Kalau bisa kitab asli bahasa Arab. Kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa sambil belajar baca terjemahannya nggak masalah. Kalau kemudian baca kok malas gimana? Ya paksakan dirinya tetap ke majelis ilmu. Yang di sana dikupas kitab-kitabnya para ulama, dijelaskan dijelaskan kitab-kitabnya para ulama, Kemudian yang ke-11, satu ke-11 adalah sekilas mengenai perjalanan ulama dalam menuntut ilmu. Di sini disebutkan sembilan perjalanannya para ulama dalam menuntut ilmu dari Jabir bin Abdullah seorang sahabat sampai dengan Abu Hatim Ar-Razi. Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian bab yang ke-12 adalah nasihat dan wasiat untuk para penuntut ilmu. Ada wasiat yang beliau berikan, wasiat yang sangat bermanfaat sekali. Kemudian bab yang ke-13 adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu seputar ilmu syar'i. Kemudian bab yang terakhir adalah fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Jadi dari 14 bab yang disebutkan oleh Ustaz Abu Fatri Jazid Abdul Qadir Al-Jawaz 14 bab tersebut menunjukkan bahwa buku yang beliau tulis ini beliau ini adalah, ini adalah buku yang sifatnya syamil dan kamil mencakup perkara-perkara yang wajib diketahui oleh para penuntut ilmu Beda kalau misalnya kita bicara masalah kitab Miftahu dari Sa'adah. Ini lebih kepada fokus kepada ketika bicara masalah ilmu, lebih kepada fokus bagaimanakah keutamaan dari seorang penuntut ilmu. Atau ketika kita bicara mengenai kitab Ma'alim Fitori Talabil Ilm yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan lebih kepada fokus kepada masalah yang terkait dengan bagaimanakah kiat-kiat, tips-tips dan metode bagi seseorang dalam menuntut ilmu. Dan kalau kita merujuk pada kitab Abu Anas Majid al bangkani Rihlatul Ulama ditolak Talabul Ilm, lebih kepada fokus pada masalah bagaimana perjuangan para ulama menuntut ilmu. Berbeda dengan kitab ini. Buku yang di kita ini sifatnya syamil dan kamil mencakup perkara-perkara masalah ilmu dari definisi ilmu sampai wasiat-wasiat sampai kemudian eh, tips-tips uh, metode serta penghalang bagi seseorang dalam mendapatkan ilmu. Dan mungkin ini saya, saya sampaikan sampai dengan bedah buku dan saya rasa tidak perlu bagi saya untuk membaca satu persatu karena buku sudah di tangan kita saya hanya kemudian mendorong Bapak Ibu sekalian, mumpung kita diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kita. Ini karunia, ini amanah. Panitia dari bintang pelajar memberikan buku ini dengan gratis misalnya. Ini ibaratnya telah menitipkan amanat di atas pundak kita semua. Amanat buku ini untuk dibaca bukan dimasukkan ke dalam lemari penghias dari lemari buku kita tidak. Bukan kemudian ditaruh di atas meja ganjel laptop misalnya tidak. Bukan kemudian ditaruh di atas di dalam mobil supaya keren, wah mobilnya keren banget, ada buku menuntut ilmu misalnya. Tidak. Ini buku ini amanah, dikasih gratis untuk dibaca. Dan saya di sini sebagai pemateri uh, misi yang paling besar dari saya adalah merangsang dari Bapak Ibu sekalian untuk membaca buku ini, menggalinya secara lebih dalam dan mengambil manfaat dari buku ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila huna wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa man salaka tariqahu ila yaumil Alhamdulillah alamin. Mungkin selanjutnya lanjutkan dengan apa? Semoga Allah Taala semuanya. Jadi hari ini kan, itu bagus ya. Mungkin ini juga bisa menjadi bekal untuk kita semua. Uh, bagaimanakah peran kita sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran umum? Ajar bahasa Inggris, ajar fisika, kimia, IPA, matematika dan sebagainya. Bagaimanakah menanamkan nilai-nilai keagamaan? Menanamkan akhlak dari setiap pelajaran yang kita ajarkan bahwa wajib bagi seorang pendidik, seorang guru, seorang pengajar untuk mengisipkan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, nilai budi pekerti yang mulia dalam setiap pengajaran Wajib hukumnya. Pelajaran pun juga saya yakin bisa dikaitkan dengan agama. Saya yakin bisa dikaitkan dengan agama. Saya teringat dengan salah seorang dosen saya. Ini pengalaman yang luar biasa terserah. Pengalaman yang kemudian sampai sekarang masih saya ingat, padahal ini kejadian sudah berlalu 14 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2000. Ketika saya lulus SMA, Alhamdulillah saya terima di Universitas Gajah Mada, Fakultas Ekonomi. Dosen yang pertama kali masuk ke kelas pakai peci, bawa kitabnya halal wa halal dan halal wal haram punya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Pada waktu itu pada pelajarannya adalah pelajaran akuntansi. Akuntansi dasar karena masih semester satu. Nah, kemudian ini dosen nggak salah masuk apa? Bukan pelajaran agama kok kemudian masuk ke pelajaran akuntansi. Mata kuliah akuntansi. Ternyata dia betul adalah pengajar akuntansi tapi kemudian subhanallah beliau senantiasa menanamkan nilai keislaman dalam dirinya, dalam kepada muridnya. Saya masih ingat kalau yang tinggal di daerah Jalan Imogiri Timur, ada yang mungkin kenal namanya Pak Irfan Nursasmitah. Tinggal di, jalan, di daerah Kamanan, Jalan Imogiri Timur. Saya masih ingat betul, karena itu betul-betul pengalaman yang luar biasa. Dalam setiap pengajarannya senantiasa menanamkan nilai-nilai Islam. Misalnya bicara masalah bunga, misalnya dia langsung mengkonter, misalnya ada materi bunga, perhitungan bunga, dia langsung mengkonter bahwa bunga itu haram, dalilnya begini gini gini. Masalah jual beli misalnya jual beli taksi, jual beli secara uh, istilahnya apa ya kalau di Indonesia kan jual beli secara kredit betul. Ini hukumnya gimana? Langsung dia jelaskan. Ini sebenarnya dalam Islam hukumnya gini. Padahal dia, dia ngomong di depan orang Islam dan orang non-Islam. Tapi senantiasa menanamkan nilai-nilai islam. Padahal dia bukan ustaz. Tapi dia senantiasa berupaya memahami agamanya dan menanamkan ruh-ruh keislaman dalam diri murid. Menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai budi pekerti dalam diri muridnya. Dan itu yang biasa saya ingat. Dan wajib bagi seorang pendidik menanamkan hal tersebut. Menanamkan budi pekerti, kebaikan pada murid-muridnya. Misalnya ada murid misalnya, ini banyak kasus juga. Murid tidak suka sama Pak Guru Fulan atau Guru Fulan. Lalu digibain gurunya, gurunya yang tidak disukai. Maka seorang pengajar ini punya kewajiban dan wajib bagi dirinya untuk mengkontak. Kamu nggak boleh gitu. Dia adalah gurumu. Dia adalah pak gurumu, gurumu, ustadzmu, ustadzahmu. Yang pertama, harusnya kamu menjaga kehormatan guru. Yang kedua, bahwa gibah dalam Islam diharamkan. Tanamkanlah nilai-nilai yang sederhana dalam diri murid-murid kita. Tidak harus ketika kita kemudian menanamkan hal-hal keislaman dalam diri murid kita, kita harus jadi ustaz dulu tidak. Jadi wajib bagi seorang pengajar menanamkan budi pekerti yang baik pada muridnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas keilmuan dia. Allah Ta'ala. ini Uh, masalah futur ya. Iya. Yeah. Pertanyaan cukup bagus yang kedua, masalah pertanyaan ini bagus-bagus sekali. Terkadang seorang penuntut ilmu merasa futur. Futur itu bagaimana? Futur adalah sebuah kondisi di mana orang belajar mengalami kejenuhan yang cukup luar biasa. Ketika orang di atas turun ke bawah dikatakan futur. Sesuatu yang wajar. Karena dikatakan al-iman yaziru wa yankus. Orang punya iman terkadang tambah, terkadang berkurang. Terkadang orang memiliki tertanam dalam dirinya semangat untuk berangkat ke masjid. Sholat lima waktu di masjid. Tapi yang inilah ada suatu masa di mana seseorang akan mengalami putus. Jangankan sholat lima waktu, datang ke masjid sholat sekali sewaktu aja sehari saja sudah alhamdulillah. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi, oleh sebab itu ada tipsnya yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sebuah doa pada kita semua. Diriwayatkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Malik, eh, oleh Anas bin Malik, Abu Hamzah, orang yang menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthuru an yaqula. Dulu Rasulullah banyak membaca sebuah kalimat, sebuah doa. Dia doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam di atas agamamu. Jadi Anas bin Malik Banyak mendengar Rasulullah membaca doa Nabi. Bayangkan, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Dijamin keimanannya senantiasa konstan. Senantiasa stabil. Istiqomah, banyak baca doanya. Wahidat yang membolak balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ketika mendengar hal tersebut, Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, Ya, Ya Nabi Allah, Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, amantu bika. Kami beriman pada engkau wa bima jaa aman amantu bika. Kita beriman pada engkau wa bima jaa wa bi wa min ma jaa'anka. Dan kami juga beriman dengan seluruh yang kau bawa. Bahkan tafafu alaiha apakah engkau takut bahwa hati kami juga akan berbolak-balik? Jadi Anas bin Malik ketika mendengar doa tadi, dia bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga takut hati kami juga akan berbolak-balik? Maka Rasulullah mengatakan, Innal qulubal ibad baina isbaini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha' bahwa hati kita di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. ini jadi jemari, hati kita di tengah sini. Allah akan membolak-balikannya kapan saja, di mana saja dan dengan cara apa saja. Yukallimu wa kaifa yashu. Allah akan bolak balikkan itu. Oleh sebab itu kita disunnahkan, dituturkan membaca banyak doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita hari ini berkumpul di masjid ini. Kita bisa menjamin gak sore nanti misalnya wa billah kita masih berpegang pada ajaran Islam. Gak ada yang bisa menjamin. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didukkan di atas iman, di atas Islam. Di luar sana banyak orang-orang yang rela bayar Hidayah dengan uang yang mereka miliki, tapi Allah tidak memberikan hidayah pada diri mereka. Wajib bagi kita yang masih sudah diberikan hidayah iman di Islam untuk menjaga hidayah tadi. Untuk tidak menyanyiakannya. Oleh sebab itu kita harus banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua adalah kita harus mencari komunitas yang baik. Mencari komunitas yang baik. Futur ada sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita hidup di tengah komunitas yang baik, komunitas yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, komunitas yang senantiasa mengingatkan kita ketika salah, maka ketika kita futur akan mudah bagi kita untuk kembali. Kita akan diingatkan oleh teman kita. Kita akan diingatkan oleh saudara kita. Kita akan diingatkan oleh tetangga kita jika komunitas kita adalah komunitas yang baik. Dan ada banyak segala metode, tapi itu dua metode yang kira-kira paling uh, paling mengena. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian yang kedua adalah mencari komunitas yang baik, bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang saleh dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan kita pada iman pada Islam dan menentukan kita untuk senantiasa duduk di majelis ini Amin ya rabbal alamin. Ya, ya, ya. Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan cukup bagus sekali. Jadi pertanyaan hari ini luar biasa, bagus-bagus dan pertanyaan sifatnya fundamental banget. Ini pertanyaan ini luar biasa, sampai saya jadi bingung. Bagaimanakah cara mengajarkan anak didik kita supaya berani bertanya? Ini sebenarnya kembali ya. Karena yang bertanya kebetulan Ustadz yang lebih senior dari saya, insya Allah lebih insya Allah dari sisi ilmu dan dari sisi jam terbang. Kita dulu masih kecil, beliau sudah terbang mengajar seperti itu. Dan beliau insya Allah juga kebetulan senior kita di Yaman dulu. Uh, insya Allah pusat yang mungkin lebih paham ya. Tapi insya Allah uh, terkait dengan bagaimanakah supaya mengajarkan anak didik supaya berani bertanya. Saya akan menjawabnya sesuai dengan pengalaman yang telah saya alami. Sebenarnya gampang, gampang-gampang sulit. Karena fenomena yang kita dapatkan adalah kita ngajar bla bla bla bla dari A sampai Z, paham paham. Pas ujian yang hair setengah kelas sendiri, bayangkan. Paham dari mana? Ditanya paham-paham, pas mau ujian ditanya siap ujian, siap. Ya Mas ya. Tapi begitu pas setelah ujian, daftar yang fair banyak sekali. Jadi kemudian yang harus kita lakukan pertama kali adalah ketika belajar. Ketika pertama kali kita masuk ke kelas, masuk ke pelajaran di awal semester, kita harus tetapkan yang namanya kontrak belajar. Kontrak belajar. Ini loh, saya akan ngajar pelajaran ini. Metode saya ngajar seperti ini. Materi yang akan kita pelajari ini, ini, dan ini. Insya Allah kita akan pelajari bab ini, bab ini, dan bab ini. Ketika kita belajar bab ini, faedah yang kita dapatkan A, B, C, D, E. Ketika kita belajar ini, faedah yang kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan itu semua. Manfaat apa yang bisa mereka peroleh ketika duduk di majelis kita, ketika belajar sama kita, supaya mereka paham ini loh ya gambaran secara umum faedah yang akan kita dapatkan. Itu secara umum di awal semester. Kemudian ketika masuk setiap pekan di kelas, misalnya bab ini bicara masalah suatu masalah. Dan target kita selesai bab ini selesai. Satu pertemuan ini. Maka kita harus bisa jelaskan ke mereka, pokoknya tidaklah kita keluar dari bab ini kecuali kita akan mempelajari empat masalah, lima masalah. pedahnya kita dapat mendapatkan lima faedah. Kalau kita sudah jelaskan ke mereka bahwa oh, mereka akan mendapatkan lima faedah, enam faedah, tujuh faedah, dan manfaat apa yang mereka dapatkan ketika mereka bisa mendapat faedah tadi, dengan faedah tadi apa yang mereka, mereka bisa laksanakan, mereka lakukan, insya Allah mereka berusaha untuk paham. Paling tidak paham judulnya saja. Jadi itu yang pengalaman yang uh, yang selama ini kita terapkan. Di awal semester kita buat kontrak belajar, di setiap pertemuan kita jelaskan dulu secara umum apa yang akan kita pelajari, benefit, manfaat apa yang kita dapatkan dari bab ini. Ketika kita paham bab ini, kita bisa apa? Itu harus kita jelaskan di awal pelajaran. Gak ngomong dari A sampai Z, lalu kita kemudian di akhir pelajaran kita tanya paham dia tidak. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus lebih aktif dalam memantau anak didik kita. Misalnya di gitu, kelas, ah, anak didik kita terkadang tidur, terkadang ngobrol. Itu harus kita, itu adalah orang-orang yang harus kita berikan perhatian, perhatian ekstra. Jadi biasanya kalau misalnya saya ngajar di kelas, saya biasa menyediakan dua kursi panas di depan kelas. Kursi panas. Ada orang ngobrol di depan, langsung dia tak panggil suruh duduk di depan sini. Tidak berdiri, kalau berdiri terlalu ekstrim, takutnya bisa menghancurkan mental mereka. Kasih kursi saja, dan kita jelaskan di kontrak belajar di awal, di setiap pelajaran saya bisa menyediakan kursi panas, misalnya bagi orang-orang yang melantur ke sana sini dalam belajar, silakan menduduki kursi panas. Jadi ketika dia belajar, ketika dia ngobrol, ada yang tidur langsung dipanggil suruh musim panas. Atau peringatan pertama kita panggil dulu suruh keluar dulu suruh wudhu. Setelah itu suruh duduk lagi di belakang. Kalau masih ngantuk suruh duduk di kursi panas. Dijamin kalau duduk di kursi panas nggak akan tidur, nggak akan ngantuk, akan lebih fokus. Kemudian dan dia baru boleh keluar dari kursi panas, mundur dari kursi panas setelah ada korban lain yang kemudian mengalami nasib yang sama. Ada yang ngantuk lagi di depan, di belakang, maka dia baru boleh mundur sampai ada orang yang ngantuk lagi. Seterusnya begitu. Dan kita jelaskan ke mereka bahwa ini kursi panas untuk membantu teman-teman sekalian dalam memahami pelajaran ini sebagai bukan untuk sebagai sebuah hukuman, tapi sebuah metode saja supaya mereka lebih fokus Terangkan pada mereka ini bukan hukuman. Ini hanyalah metode. Hanyalah metode bukan hukuman. Dan kemudian kita jelaskan ke mereka bahwa kita yang kita inginkan bahwa kursi panas ini tidak ada seorang pun juga yang akan duduk di atas kursi panas ini. Biasanya kalau kursi panas itu saya terapkan ketika pelajar di kelas. Tapi kodarullah ala masyafa'al, kalau di kelas biasanya panas dan sebagainya dan kemudian suara saya terbatas biasanya maka kadang-kadang kalau ajak siang saya sudah ajak ke masjid karena dengan di masjid lebih gampang kontrolnya biasanya. Dan itu mungkin yang bisa saya eh, pengalaman yang bisa saya bagikan dua dua metode. Yang pertama adalah dijelaskan manfaatnya, yang kedua diberikan kontak belajar, yang ketiga dengan metode seperti tadi. Dan insya Allah Ustaz Salman yang lebih senior dari saya dari sisi ilmu dan dari sisi jam terbang, insya Allah lebih uh, lebih uh, eh, insya Allah lebih paham dalam masalah ini. Walau Baik, kalau tidak ada dan ada berikutnya yaitu ada kuis kuis berbaik ada tiga pertanyaan bagi para peserta atau para hadirin yang bisa menjawab silakan dengan tiga hadiah disediakan untuk bagi pertanyaannya. Pertanyaan pertama Iya, Masya Allah. Ini hadiahnya luar biasa bagus ya. Saya juga kepingin sebenarnya. Ya, mencetak generasi robani, bayangkan. Mendidik buah hati, menggapai ridho ilahi yang ditulis oleh seorang ustadz besar yang berasal dari Medan, itu Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan Al-Khairiyah Al-Athariyah. Itu sangat bagus ini saya juga pengen kalau ada lebih ya. Tadi dia. Ya. Uh, iya. eh, pertanyaan pertanyaan adalah saya bikin yang sulit atau yang gampang. Kalau sulit eh, nggak uh, ada yang jawab, nanti bisa saya ambil sendiri. Ya. Pertanyaannya adalah, mas, pertanyaan terkait dengan apa ya? Ya pertanyaannya adalah sebutkan dua hal, dua kiat dalam meraih ilmu syar'i yang paling cepat. Dua hal, nggak boleh nyontek. Ini kok udah pada buka buku semua nih. Ya, silahkan. Ya. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh dan berhak mendapatkan satu buku dari mencetak generasi Robani. Dan kebetulan yang bertanya adalah yang menjawab adalah yang tadi bertanya yang insya Allah memang berhak untuk mendapatkan. Nanti bisa diambil di depan. Ya. eh, eh, berikutnya pada 18 musik pusat dan regresi sembilan nanti ada tiga musik Itu tak apa-apa. Ya, karena sudah diri ya, jadi faktor ya, gitu. tertulis di sisi wajah adalah menjadi bla Allah bla Allah Pero